Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan atsabahullah. Halaman 125, perhatikan baik-baik. Kata beliau, "Na'am, iya." Hunaka man yatsul Qur'an wa yuhsinul qiraah lakin ya'taqid khilafa ma yadullu 'alaihi Qur'an. Penting ini. Di sana ada orang yang hanya baca Al-Qur'an, bacanya bagus masyaallah tajwidnya enggak usah nanya udah. ikhlafnya nampak sekali, idharnya jelas. Eh? kemudian gunahnya masyaallah. Tapi ingat ini, memperbagus bacaannya tapi enggak meyakini. Eh? nggak meyakini yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut. Justru meyakini berseberangan dengan apa yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan yang haram, dia malah menghalalkan. Paham ya? Jadi hati-hati antum boleh baca Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, bacanya bagus boleh tapi jangan menyelisih apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Banyak kan orang-orang menghafal Al-Qur'an tapi untuk dunia. Paham ya? Biar nanti kalau ada orang meninggal dipanggil dia untuk apa? Khotaman situ. Nah, pulang dikasih amplop, hati-hati. Itu nggak dibenarkan. Paham ya? Nah, jadi kalau menghafal Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, bagus suaranya itu bagus. Cuma amalkanlah isi kandungan Al-Qur'an. Misal Jahmiyah, Jahmiyah. Enggak usah nanya Jahmiyah itu mereka orang-orang yang yang sebagian mereka hafal Al-Qur'an. Tapi apa pemikirannya ini ya? Makanya Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih beliau menyebutkan dalam suatu artikel beliau dengan semakna bahwasanya na barakallahu fikum na barakallahu fikum ahlul bid'ah wad dalal nah mereka apa u'tu zakaan wa lam yu'tu zakaan nah u'tu zakaan wa lam yu'tu zakaan mereka itu diberikan kecerdasan eh? diberikan apa kecerdasan tapi enggak diberikan kesucian cerdas cerdas kesucian hati enggak ada kelompok jahmiyah ini kelompok yang bagaimana Kelompok Jahmiyah itu kelompok yang meyakini bahwasanya apa Allah dan Allah SWT tidak punya nama dan tidak punya sifat. Jahmiyah. Pengikutnya siapa? al jam bin Safwan. Pengikutnya al jam bin Safwan. Paham ya? Seperti itu na'am. Maaf masalah ya. Jadi diperhatikan. Mereka bacaannya bagus. Paham ya? Nah, kemudian baca Al-Qur'an juga. Tapi apa para kalafi wa mereka tidak mengamalkan istiqamah Al-Qur'an. Jahmiyah ini kelompok sesat disebut para ulama bukan termasuk 72 golongan Jahmiyah ini. Paham ya? Berarti kafir. Paham ya? Siapa pemimpinnya? Jahm Safwan. Ngambil ilmu dari siapa? Al-Ja'ad Dirham. Al-Ja'ad Dirham ngambil ilmu dari siapa? Bayan bersamaan Bayan bersamaan mengambil ilmu dari siapa? Talut bin Ukhti Labid Ibn Asam al-Yahudi. Hasan barakallahu fiik. Ini urut-urutannya. Silsilah pemikiran Jahmiyah ternyata di orang Yahud. Paham ya? Jahmiyah ma'ruf, dikenal Jahmiyah karena nisbahnya kepada Al-Jahm bin Sofwan. Al-Jahm bin Sofwan. Al-Jahm bin Sofwan mengambil ilmunya dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu dari siapa tadi? Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an mengambil ilmu dari Talut ibn Ukhtilabid Ibnu Aqsal Yahudi. Ujung-ujung dari orang Yahud. Itu Jahmiyah. Nah, wal Mu'tazilah seperti Mu'tazilah hafal Al-Qur'an enggak mengamalkan. Mu'tazilah siapa pemimpinnya? Pandai bicara, jago muhadharah, eh? Naam barakallahu fik tapi enggak bisa mengucapkan huruf ra. Ayo. Siapa Novel? Ra enggak bisa. Ra, la itu. Oleh ra halak itu. Siapa itu pemimpin Mu'tazilah itu? Ma'ruf. Nah, siapa Rafael? Antum bisa ra bisa? Enggak bisa. Eh, Ayolah, <laughs> bahasa dilatih itu. Ra itu termasuk salah satu huruf ya, huruf jaiyah. Jadi dikondisikan. Nah, ini orang ini pemimpin Mu'tazilah ini kalau bicara enggak usah sudah. Bahasa Arabnya fusah sudah. Paham ya? Kalau Nah, barakallahu fikum istilahnya berpidato. Wah, Masya Allah. Itu ya transisinya. Tapi ternyata dia itu nggak bisa mengucapkan huruf ra dan keyakinannya keyakinan yang batil. Siapa dia itu? Wasil bin Ato, Wasil bin Ato, Wasil bin Ato Naam. Wasil bin Atha al Ghazal. Itu termasuk apa? Termasuk eh, yang dikenal dengan pemimpinnya Mu'tazilah. Wal Asy'ariyah. Dan juga Asy'ariyah. Asy'ariyah ini barakallahu fiik, nisbahnya kepada siapa sih sebenarnya Asy'ariyah ini? Nah, barakallahu fiik mereka menisbahkan Asy'ariyah kepada siapa aslinya? Eh barakallahu fiik Abdullah Abdul Hasan Ash'ari. Itu hanya nisbah saja. Kenapa hanya nisbah? Karena beliau tobat. Dari pemikiran-pemikiran syair sebelumnya bertobat beliau. Nah, barakallahu fiik bertobat sampai beliau ngarang kitab namanya Al-Ibanah kitabnya. Kitab apa? Al-Ibanah. Itu menunjukkan baroah berlepas dirinya beliau dari pemikiran pemikiran yang sesat sebelumnya. Sampai-sampai sebutkan dalam kisahnya itu beliau apa? Aku bertobat dari pemikiran-pemikiran sesat sebelumnya sebagaimana aku melepaskan jubahku di atas mimbar ini. Maksudnya Abdul Hasan Nah itu sendiri dapat tobat. Paham ya? Bertobat dari pemikiran sesatnya. Tapi pengikut-pengikutnya masih ngikut sampai sekarang ini. Paham ya? Nah barakallahu fikum Asy'ariyah, eh, pemikiran apa? Asy'ariyah. Eh, tapi ingat-ingat ya, Asy'ariyah ini bukan pengikutnya eh, bukan Hasyim Asy'ari bukan ya? <laughs> nah, kalau Hasyim Asy'ari bukan asy bukan apa dikenal bukan Asy'ariyah, cuman pemikirannya sama. Kalau menurut mereka itu pemikiran sama, cuman yang Ma'ruf Asy'ariyah pengikutnya Abu Hasan Asy'ari. Ngam ya? Abdul Hasan, tapi beliau sudah tobat sebelum meninggalnya. Naam. Bukan Abu Musa Asy'ari juga bukan ya. Yaqulun, mereka mengatakan Al-Qur'an, dzahir lafziyah, Al-Qur'an cuma dohirnya lafaz saja, enggak ada maknanya. Wa nahnu la nabni aqidatana illa al-qawa'id al-yaqiniyah al katanya. Kami tidak membangun akidah kami, tidak membangun keyakinan kami. Na barakallahu fiik di atas kaedah-kaedah kecuali di atas kaedah yang yakin yang sesuai dengan kaedah mantik. Mantik kaidah apa sih? Ilmu kalam. Jadi antum hati-hati kalau sudah belajar ilmu kalam, hati-hati. Apalagi kuliah jurusan filsafat, udah. Kalau antum kuliah jurusan filsafat, hati-hati. Filsafat itu orangnya pandai bicara, debat, nolak, bangkang, ngayal biasanya. Paham ya? Dulu sebelum Allah Taala itu apa ya? Mau dipikir kan, pusing-pusing gitu. Itu biasanya orang filsafat ini ya, jadi hati-hati. Jangan sampai ada di antara kita atau di antara antum atau di antara keluarga lah. Nasihati kalau sudah kuliah jurusan filsafat hati-hati. Ilmu filsafat barakallahu fi sebutan para ulama, la yashfi alilan wala apa? yarwi ghalilan. Tidak menyembuhkan orang yang sakit, tidak menghilangkan hausnya orang yang haus. Yang haus semakin haus, yang sakit tambah parah. Itu apa? Ilmu filsafat hati-hati barakallahu fi. Biasanya bikin orang pusing kepalanya pening. Sesuatu yang dipikirkan oleh syariat, dia pikirkan. Sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat, paham ya? Maksudnya enggak perlu penjabaran, dia jabarkan sendiri. Paham ya? Sampai dia ragu dengan gerakannya sendiri. Sebutkan itu. orang eh, orang-orang yang terjun di dalam ilmu filsafat, ilmu mantik, ilmu kalam, dia ragu dengan perbuatan dia sendiri, gerakan dia sendiri. Sampai dia disebutkan kisahnya itu. Ada orang makan, menggerakkan tangannya ketika ngambil makanan, dimasukkan mulutnya, itu dia ragu kalau yang gerakkan itu dia. Sebenarnya siapa yang menggerakkan ini? Pikir sama dia. Jangan-jangan ini yang gerakkan ini bukan kami. Dibahas. Oh, ini berarti kekuatan dari dalam tubuh yang kekuatan tersebut akhirnya apa? Nam tersalurkan ke tangan, tangannya bergeraklah. Dibahas itu. Itu filsafat hati-hati. Hati-hati. Paham ya? Contoh yang lain apa kemarin? Gelas dikasih air pena atau pensil antum celupkan. Bengkok gak kira-kira? Bengkok kan? Bayangkan kok oh, bengkok ya. Pertanyaan nggak antum bengkok? Antum lihat aja gelas gelas bening itu isi isi air, antum masukkan pena atau pensil, nanti bengkok kelihatannya, kok bengkok ya? Kenapa? Itu dibahas itu sama mereka. Padahal itu nggak perlu sebenarnya. Paham ya? nggak perlu ya, itu pemikiran-pemikiran seperti itu modelnya. Nah, filsafah, hati-hati. Kita tutup yang terakhir, fahaula ilaisu min ahlil Qur'an. Mereka bukan termasuk orang-orang pemegang Al-Qur'an. Wa inka kanu yatqinuna walaupun mereka paham Al-Qur'an, meyakini apa Al-Qur'an, memutkinkan Al-Qur'annya. Li'annahum la yabnuna dalam alaih karena mereka tidak membangun akidah mereka di atas Al-Qur'an. Wa inna yabnunaha ala ilmil kalam. Hanya saja mereka membangun akan tapi mereka membangun akidah mereka di atas ilmu kalam ini tadi, ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat. Paham ya? Nam ilmu filsafat. Allah musta'an seperti itu. Fa'aina haula min Al-Qur'an? Maka di mana mereka? Di mana posisi keadaan mereka dengan Al-Qur'an itu Di Dihafal Al-Qur'annya, dimuskinkan, tapi tidak apa membangun akidahnya di atas Al-Qur'an. Fa'aina haula min Al-Qur'an mujarrad tilawah wa tahsin tilawah? Perhatikan itu, disimak baik-baik. Di mana mereka dengan Al-Qur'an semata-mata teman baca, memperbagus bacaannya, laisa wal matlub bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan itu bukan memperbagus bacaannya tapi apa? Mengamalkannya itu yang diinginkan. Nah, kita lihat sini. Bal inna hadhihi tilawah takunu hujatan 'alaihim yaumal kiamat Bahkan bacaan ini nanti akan menjadi hujah menghujati mereka di hari kiamat kelak kalau dia tidak mengamalkannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal Qur'anu hujjatun Al-Qur'an itu hujjah untukmu atau menghujati dirimu. Jadi Al-Qur'an yang kita hafalkan, upayakan kita amalkan Al-Qur'an tersebut. Jangan sampai Al-Qur'an tersebut malah apa? menghujai kita, jangan. Paham ya? Kita amalkan. Hujjatun laka in amalta bihi. Hujjah untukmu kalau kamu apa? Mengamalkannya. Jadi kita akan punya hujjah kalau mengamalkan isi mengamalkan isi Al-Qur'an. Wa hujjatan 'alaik dan akan menghujati dirimu in lam ta'mal bih kalau kamu tidak mengamalkannya. Inilah nah barakallahu fiik namanya apa? Al-Qur'an. Jadi kalau kita enggak mengamalkan Al-Qur'an, kita akan terhujati dengan Al-Qur'an tersebut. Allah musta'an. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an Karim karena Al-Qur'an Karim adalah sumber dari dua sumber yang tidak terpisahkan yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nasallahu as-salamatul afiyah alamin.